Lalu Siti Aisyah membagikan itu duit tadi kepada manusia. Fa'amsat sampai sore hari. Wa ma'indaha min zalika dirhamun. Gak ada lagi tersisa satu dirham pun. Dan diterima itu 180 ribu dirham. Siti Aisyah dikasih Ma'abdullah bin Zubair. Itu habis. Itu hari juga. Sampai sore kelar. Oke kalau minta rezeki jangan tanggung-tanggung, biar banyak, biar bisa sedekah ini. Warizkan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rezeki yang luas tapi enggak enggak mengadab. Mana yang enggak mengadab tuh dia. Rezeki yang enggak kita simpen sehingga membawa petaka. Melainkan kita. Ah, di sana lalu mengatakan orang zakat belum tentu zakatnya kena sasaran ya. Belum tentu zakatnya kena sasaran. Kalau nggak kena sasaran kan berarti dia lam tabra zimmatuhu. Nggak bebas dari tanggungan zakat. Maka yang lalu juga dalam riwayat dikatakan ada seseorang yang keluarin zakat hampir tiga kali dalam setahun. Saking takut, takut nggak kena sasaran. Kalau dikeluarin zakat 5 juta dalam setahun berarti 15 juta. Didobelin ini. Orangnya ganti-ganti bukan yang tuntut juga lain orang tujuannya apa supaya kena sasaran karena kalau nggak kena sasaran kita udah hitung benar dua setengah persen yang kita keluarin dari harta kita semuanya kita hitung kita ikhtiar oh yang sini wajib keluarin kita ragu kita tanya ke kiai tapi kiai udah boleh keluarin buka kagak keluarin bagus itu dihitung juga saking ikhtiarnya takut lebih dari dua setengah persen tetapi membagikannya kepada delapan asnaf gak terkena Lapan asna, Bugara wal masakin. Ghalibin, amilin. Wabnis sabi, anak-anak jalan. Maksudnya uh, tukang minta-minta yang benar-benar pagi, Lalu fi wafi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk orang yang belajar, ada harapan belajar agama, di pintar serius belajarnya, bakal jadi tabaku. Bakal jadi tabaku di bidang agama. Itu boleh nerima zakat bebas orang yang ngasih itu ya lulus apa namanya itu kewajibannya tapi kalau yang malah cuma nongkrong dong di pesantren belajar kagak walaupun rajin ibadah tapi belajarnya enggak harapannya tipis buat jadi orang yang diandelin dalam bidang agama itu katanya nggak wajib melainkan dia mesti kerja atau kasih kepada kerabat yang miskin tetapi dia tanggung biaya hidupnya nggak boleh juga ya Ya orang miskin tapi biaya hidup ditanggung setiap hari. Sehari, sebulan ditanggung. Itu enggak boleh diberi dari dirinya karena dia udah tanggung nafkahnya. Nggak sah ngasih dia. Nggak sah. Ya. Yang ditanggung nggak sah. Karena kalau diberikan juga berarti dia pengen bebasin nafkah dari dirinya manfaatnya begitu. Enggak boleh. Ya. Kasih zakat buat anak nih buat anaknya sendiri. Padahal anaknya dia tanggung nafkahnya nggak boleh. Jadi dari dia dari dia kembali ke dia lagi, muter tuh zakat. Kecuali anak yang misai kali ya, yang udah kita nggak tanggung. Yang bagus, yang satu nasab dulu. Gerib yang satu nasab. Gerib yang di luar nasab, yang batal untuk yang bugara pagi miskin udah baru dia udah ini Abdul baru tetangga, tetangga baru yang jauh itu Abdulnya begitu urutannya tapi ada kata dilompat sah gak sah yang penting pagi miskin cuma gak Abdul. yang Abdul yang deket dulu kenapa karena deket tahu kalau deket tahu dong kalau deket tahu Makanya orang-orang yang alim di ikhtiar dia nggak mau keluarin zakat ke badan zakat infak sedekah bajis takut bajis arahin ke mana? ya yeah. takut mendingan dia sendiri ya. kita tahu mana yang oh ini benar-benar miskin kan sudah saudara ini satu nasab kita tahu susah, kasih baru kepada tetangga yang terdekat baru yang jauh kalau dia ada baru yang jauh jadi betul-betul harus eh, hati-hati uh, ngeluarin zakat Nah barangkali di dalam zakat wajib kita masih bolong-bolong karena kurangnya pemahaman kita tentang itu, lalainya kita. Banyakin dengan sedekah yang tertemu. Nah sedekah tertemu itu yang nutupin kayak bolongnya kita sembahyang wajib kita. Kayak bolongnya sembahyang wajib kita itu ditambah dengan puasa sholat sunnah kita. Bolongnya puasa Ramadan kita ditambah dengan puasa sunnah kita. Zakat Wajib yang bolong gitu ditambah nih tetawu. Iya. Yang ke yang doa yang orang susah, Assalamualaikum guys, yang orang itu dia nutupin nambal. Fagalat lijariyatiha Lalu setelah bagi-bagikan itu uangnya Abdullah bin Zubair yang sebanyak 180 ribu dirham. Ini Aisyah berkata kepada pembantunya deh jariah ya, ini budak perempuan halumi halumi mari ente halumi fitrati ya yeah. kemarin makanan pagi jadi mau sarapan pagi rupanya bawa makanan pagiku kemarin Faja'at bi khubzin wa zaitin Lalu pembantu budaknya itu bawain roti minyak zaitun. Roti yang yang kering kasar, ini dari daun yang paling kasar. ambil minyak zaitun buat celupannya. Kalau kita kan karang sari, ya. Iya. karangsari nanti sirup, iya. marjan buat makan roti. Wah, karena asal nggak madu, kalau nggak susu, asal nggak apa lagi. Uh, apa itu nanti coklat yang gitu tuh. Ini jahit. Jahit. Minyak jahit. Fagana laha lalu berkata budaknya kepada Aisyah. Famastata'ti fima gasamti fi hadhil yaw. Antas tariyalana lahman bidirhamin. Ya nyonya kamu nggak sanggup pada apa-apa yang kau telah berikan pada ini hari nggak sanggup apa ya, untuk membeli buat kita daging walaupun dengan harga satu dirham. Yang ada cuma roti gini nih buat sarapan pagi. Ya bisa beli daging buat kita. Satu dirham aja nggak punya kan ini. Karena itu udah bagi-bagiin tujuan yang 700 eh yang 180 dirham. Itu bagiin semuanya kepada orang. Nggak sisain satu dirham pun. Sehingga nggak sanggup beli daging buat kita makan pagi ini. Kalau pun satu dirham. Siti Aisyah pembantunya ngomong begitu. Tuh, ente jangan bikin aneh gak enak hati dong. Jangan kasar omongan nanti mah aneh gitu. Kata Siti Aisyah gitu. Ya. Gara la na'nat la na'natini. Jangan nanti bersikap kasar sama aku dengan ucapan ini. Lau Jakarta zakartani la ba'antu. Kalau ente ingat eh, tadi deh, anda sisain satu dirham. Sampai begitu. Berarti si Aisyah nggak pikirin dirinya. Ketika dia dapat 180 dirham buat orang, padahal dirinya deh susah. Ya. Ini dia orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dia nggak pikirin dirinya dia lebih pentingkan orang lain atas daripada diri sendiri. Walaupun dia bersalah dalam keadaan lapar. Yeah wa yuqsiruna ala adatihim eh, ala anfusihim walau kana alaihim ghasaba. Ya. Walaupun lapar tapi tetap lebih mementingkan orang lain. Wa wasala Abdurrahman bin Auf adwaj nabi sallallahu alaihi wasallam bi malih balagha 40 alfan. Wa awsa bi hadiqatin li ummahatil mu'minin bi'ad bi 400 alfin. Waliman bagian min ahli badrin li kulli rajulin arba'u mi'ati dinar. Wa kanu mi'atan fa akhazuha. Abdurrahman bin Auf memberikan kepada istri-istri Nabi harta sejumlah mencapai 40 ribu dirham dinar. 40 40 ribu dinar dikasih kepada istri-istri Nabi. Wa ausa bihaqiqatin li ummahatil mu'minin dan diberwasiat dengan kebun ya atas satu kebunnya itu buat ummahatil mu'minin buat Siti Aisyah disebut ummahatul ibunya orang-orang mukmin. Makanya Siti Aisyah jadinya nggak boleh ya. nggak boleh dinikahi karena di, di, di, dikatakan sebagai ummahatul Iya. Dia wasiatin itu satu kebun. Biat yang dapat dijual bi arba'i mi'ati alfin. Dengan harga 100 eh, empat 400 ribu dinar. Satu kebun dia wasiatin bisa dijual kebun harganya 400 ribu dinar. Dia dinar. 400 ya. 400 ribu dinar. Waliman bakia min ahli badrin begitu juga bagi pejuang-pejuang badar yang masih hidup. Diwasiatin juga di kebun nenek buat ah, pejuang-pejuang badar. Bisa dijual juga dengan harga 400 ribu. Berapa itu? Likulli rajulin setiap orang waliman yang min ahli badrin likulli rajulin arba'u mi'ati dinar dan dia memberikan infaknya kepada orang-orang pejuang pejuang Badar yang masih hidup. Setiap orang itu 400 ribu dinar, eh 400 dinar, 400 dinar. Setiap orang. Satu orang dapat 400 dinar. Wakamu mi'adat. Jumlahnya 100. Jumlahnya pejuang badar yang masih hidup kira-kira 100. Satu orang 400. Berarti 4000. Hah? Benar. 400 dikali 100 Hah? 40 ribu 40 ribu dinar Gelapnya gak sekolah jadi lupa Fa'akhasuha mereka ambil. Jadi masing-masing orang dapat 400. Jumlahnya 100. Ngambil semuanya. Fa'akhasuha. Wahia aidan bi khamsin albi dinarin. Dan dia juga wasiatin kebun yang bisa dijual dengan harga 50 ribu dinar. Dalam kebunnya. Wa alfi farasin. Ada seribu kuda. Bisa Fisabilillah. Yang bisa dipakai untuk berjuang di jalan wa ardan lahu min Utsman bi arba'ina alfa al binina. dan dijual kebun atau buk tanah yang punya dia kepada Sayyidina Utsman 40 ribu dinar 40 ribu Fagasama dzalikal ma'na fi rahimihi bani Zuhra. Lalu dia membagikan itu harta hasil penjualan itu yang 40 ribu dinar kepada rahimnya, kerabat-kerabat yang masih ada tali ya, tali silaturahim. Bani Zuhra namanya. Wa al muslimin dan juga kepada pagir-pagir orang muslim wa ummahatil mu'minin juga kepada istri Nabi ummahatul mu'minin. Wa tasaddaqa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatri dirham. Dia pernah juga sedekah di masa Rasulullah separuh dari hartanya 4000 dirham. Tumma bi arba'ina alaf dirham. Kemudian 40 ribu dirham. Ya. 4000 dirham naik 40000 dirham. Summa bi arba'ina alfa dinar naik lagi. Ya, 40000 dinar bukannya turun. Makin naik. Summa khamsumi'ati faras. Kemudian 500 kuda fisabilillah. Summa waradat lahu gabilatun min tijaratin. Bisa Kemudian datang juga perintah eh datang kepadanya gobilah. Apa gobilah itu rombongan musafir ya. Kalau orang itu bilang enggak apa kabilah. Kabilah. Kali ini gobilah. Cuma bahasa kita kabilah. Rombongan yang musafir itu kalau serombongan bisa 100 200 orang. Datang. Pedagang dari Syam Fahamalaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bawa ke rombongan musafir tadi, gobilah tadi kepada Rasulullah. Pada alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bin jannah. doa doain. Ya. Abdurrahman bin Auf ini didoain menjadi Abdurrahman bin Auf. Jadi yang kayak Tolha, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar, Usman, Umar, itu yang paling kaya memang Abdurrahman bin Auf. Sama Abu Thor Abu Thor Ya. aja kan ini dengan surga. Pada dalam Jibrilu sehingga turun malaikat Jibril. Faqala lalu berkata Jibril, "Inna Allah yukrimuka salam." Allah kirim salam kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu dan berkata kepada Agri Abdur yubashirhu bil jannah radhiyallahu anhu wa anna ma'hu. Abdul Abdussalam Abdurrahman Assalam kirim salam kepada Rahman. Wa bashirhu berikan dia kabar gembira bil jannah. Jibril datang kirim salam dari Allah melalui Nabi. Ya Rasulullah Allah kirim salam ini disuruh kirim salam juga buat Rahman. Bosnya Allah siapin surga buat Iya, iya, iya. Nah kalau kita kan nggak ada masalah, tetapi berdasarkan riwayat ini, ya, karena nggak ada yang bisa nyampe salam kepada kita, kecuali yang edan. Ya gimana? Kalau kita ikuti jejaknya, walaupun seperempatnya kita, gitu. jejak Abdurrahman bin Auf seperempat aja. Nah. Tapi ikhlas jangan niat begini itu ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhu wa anna ma'hum Semoga Allah reda kepada mereka dan kepada kita juga bersama mereka. Wahaya lama gadama imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu min sana'a ila Mekah. Karena ma'u asyaratu ala bidina. Waktu Imam Syafi'i datang dari Song'a menuju Mekah. Dia bawa duit 100 eh 10 ribu dinar. 10 ribu. Bagi lalu lalu ada yang nasihatin kepadanya. Lestari biha dayah. Itu beli aja deh tanah. 10 ribu dinar di Mekah disuruh beli tanah tanah yang ntar bangun aja tinggal di tapi enggak dia cuma beli apa? khima tau nggak khima tenda tenda aja nggak nggak beli loya berarti kan sisanya masih banyak sepuluh ribu dinar dibawa dia nggak mau beli tanah tapi dibeli tenda khima Khawarij Mekah, solusinya di luar Mekah. Enggak di enggak eh, di Mekah di luar. Sisanya wasab badan itu dituangin. Dinar-dinar yang sisanya setelah di tenda itu di dalam tenda. Ini baju ini buka. Baju ini. sisanya. Fagulnu Banda kala alai atau siapa yang masuk ke tendanya dikasih. Yang masuk ke tenda Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i. goblok, goblok, tak, segenggam. Jadi saya ambilnya, saya ambil tahunnya. Ya habis. Yang begitu dua jam juga habis. Falamma ja'a waktu zuhur, tatkala datang waktu zuhur, zama. Dia pengen sembahyang, wa nafata saum. Wa nafata saum. Kibasin bajunya. Habis. Iya dong. Mau sembahyang zuhur, kibasin bajunya. Udah habis. Udah enggak ada waktu. Walamnya buka syai'un. Gak ada sisa sedikit pun. Wakila dan dikatakan anna ummahu maknya waktu dia mau berangkat ke Mekah Imam Syafi'i ibunya pesan Walad lahu lau dakhaltu wa ma'aka dirhamun ma sallamtu alaih ya Syafi'i kata maknya kalau ntar aneh datang ke Mekah aneh lihat ente masih pegang duit aneh nggak mau nggak ucapin salam ente maknya duit yang sepuluh ribu dirham mesti habis aneh datang mesti habis ya maknya yang dulu maknya jadi Imam Syafi'i sangat mak takut. Jangan sampai dia datang maknya dia lihat duitnya masih ada. Dia mesti habisin dulu. Karena maknya besar. Jangan aku masuk ke Makkah, aku lihat kaki masih ada. Duit. ya. akan salam. Lau dakhaltu wa anda dirhamun, Anda kata aku masuk ke tempatmu sedangkan bersamamu masih ada satu dirham. Satu dirham lagi. Kan dikit banget. Masalah Aku gak bakal ucapin salam buat kalian. Karena salam mana aku oh. Karena salam itu ucapan kesejahteraan. Kita harus pikiran kalau ada orang ucapin salam begitu, apalagi ucapin salam mak kita, bapak kita, mertua kita bukan mar. Kalau mur tendang, mertua, guru datang ucapin salam. Jangan mertua datang assalamualaikum mumet. Wah oh, mertua bawa petaka nih, tak sumbangan lagi. Mumet. Oh, bilang bini, bilang bapak lu mau ada nih. Ya, orang ucapin salam tuh doa udah bagus banget. Ya bena Adam, anfik yunfak alaik. Wa wasi yusa'a alaik. Wa la tagtur fayugtaru alaik. Wastar bil banil bagi qabla an tablugha nafsu taraqi. Kata pengarang, eh manusia berinfaklah kalian niscaya kalian bakal diimpakin. Kalau kita rajin infak, ya, niscaya nanti ada aja. Ya. Antik yuntak. Irham yurham. Ya. Wa dan perluaslah niscaya kalian akan diperluas. Orang datang ke rumah kita, luasin, jangan disempit. Maknanya jangan bikin tamu itu nggak betah. Ya, bikin tamu luas hatinya. Biar rumah kita RSSSS gitu. Iya. Yeah. Rumah susun susah banget. Sampai selonjoran kagak bisa, melonjor kagak usah sempit. Tapi gimana tamu ya datang dia merasa luas? Itu maknanya luasin. Dan dia tamu datang, tamu nggak bete, eh, wah ini mau, mau pulang buru-buru karena tuan rumahnya. Minum lebih cepetan dulu. Orang suruh minum lebih cepetan. Ada, wa sahlan wa Gak punya dah pergi aja deh. Alhamdulillah. Hati kita bilang, emang kagak ada gawe. Jualin aja, gawe. Iya, iya gawe. Lari ke warung. Utang dulu dah ya. Utang. Itu utang. Utang dulu nih gak enak. Nanti mesti. Insya Allah Ada orang kan yang utang buat tanggung. Kalau buat ini tidak utang giliran tanggung. Ada mati lampu. Nanti dari bab tujuh bulan eh, minggu besok Ya, bagaimana ya? siapa kita hormati tamu. Setelah bab ini ada password di siapa. Biar kita ngerti kalau tamu datang tuh oh satu kebahagiaan buat kita. Jangan jangan satu beban. Ya. Wala taqdur payuk payuk alaik. Jangan bahil maka dibahilin atasmu. Bumi aja supaya yang lalu di sini ya Sempitin dia ya Allah sebagaimana disempitin hambamu daripada tangan dia. Nggak mau ngasih gitu. Tolak dia ya Allah sebagaimana ditolak hambamu daripada apa yang ada di tangannya. Wala betul Jangan kikir. Payuh alik. Ada bakhil, ada ada kutur. Washtar bil fanil baki. Belilah dengan yang panas, yang kekal. Kita beli dengan yang panas, ini panas, nih. Duitnya panas, Bakalan habis. Tapi dengan sebab kita beli buat eh kita belilah dengan yang panas, ini sesuatu yang kekal. Kalau yang panah kita beli yang panah habis, tapi boleh juga nggak apa-apa. Cuman jangan jangan lupain yang baki kita beli gitu. Kita beli mobil boleh buat pakai, beli rumah boleh buat kita tentu sampai buat bikin kontrakan Tapi hasilnya ntar kan kita beli buat akhirat juga. Kalau orang nggak ada duit gimana mau impak? Yang nggak ada pulus kan begini mulu. Tapi yang ada pulus jangan buat diri aja. Beli dengan yang panah itu sesuatu yang kekal. Ada saatnya kita penuhin kebutuhan hidup kita, tapi ada saatnya juga orientasi kita nih pikirin buat yang bak taruh di majlis taklim ada orang bangun majlis taklim wah ini buat orang ngaji nih bantu selama itu nempel tembok yang kita bangun orang ngaji berapa orang ngaji berapa hari berapa tahun terus ngalir apalagi buat masjid apalagi buat musola itu namanya belikan membeli yang yang baki yang kekal dengan yang mana. Belum lagi di akhir nanti. Balasan dari Allah Subhanahu. Jangan baju dipikirin mulu. Bolong, rusak, nggak muat. Ya, yeah. baju kan nggak muat habis nih. Tapi boleh nggak? Boleh. Tajamul. Tajamul itu termasuk ibadah juga. Niatnya bukan bukannya riak, tajamul. Buat berbagus-bagus punya duit beli pokok yang keren mul niatnya karena Allah inna Allah jamin yuhibbul jamin Allah itu bagus senang yang bagus jadi beli ada duit beli ya. kalau nggak ada duit baru nggak bisa beli lah, tuh beli baju yang bagus kain BHS bukan buat sombong mul, kalau kiai ini kagak beli dikasih BHS dikasih Atlas lagi deh. BHS kan siapa lagi Atlas. Tak, nah, Atlas kan. Apalagi gajah duduk banyak betul, Yang kasih. Tapi usahanya dikasih yang model begitu. Dibuang kagak, dipakai kagak, dikasih orang lagi. Wah, ada orang datang orang itu. Ini buat sebaya ngalir kan? Dua pahala itu. Pahala yang ngasih ke Ustaz, pahala ke Ustaz juga dong. Kan dikasih itu miliknya Naik kaji lagi, jadi pahala bagi dua. Agak kalau di dua pahala itu memberi urusan udah udah penuh. Jadi eh, Dan eh. eh, kita di Siti Aisyah dikasih duit miliki. Itu orang yang bawa Abdullah bin Zubair dapat pahala sebanyak dia mengucapkan sekian ratus ribu dirham tadi. Tetapi lalu Aisyah bagi kepada orang gila dapat pahala lagi sampai saat dapat bersekutu namanya di dalam kebaikan. Makanya Allah mengatakan berlomba-lombalah, lomba eh bukan apa ya, e, bekerja sama. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Kerjasama dalam hal kebaikan kerjasama. Kadang-kadang Ustaz ngajakin kerjasama nih, muridnya Ustaz mau maulid nih, ayo itu ngajakin kerja sama nanti. Ya. Udah, ntar udah kesinggungan nih. Ngomong di mana-mana begini, kata Ustaz lagi ngomong begini, mau kenapa nih? atau boleh di kapur? Padahal nggak ada yang disindir, melainkan ditonjok. Qabla an tablugha nafsu taraqi sebelum Ajal itu nafas itu na, na, nafas ya. Qabla an tablughan tuh Ada nafsu, ada nafas. Qabla an tablughan nafasu at Sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan nggak bisa sedekah, melainkan yang hidup diharapin kebaikannya untuk sedekahin buat dia. Tetapi jauh. Barangkali seribu banding satu ya. Yang orang hidup mau sedekain yang mati. Sekalipun yang mati orang tuanya itu seribu, seribu satu. Seribu satu dari seribu. Yang ingat, yang ingat mak bapaknya itu mau nyumbangin. Padahal dia kalau dia harta ini disumbangin buat bapaknya dapat pahala dua. Dapat pahala dua. Si bapak dapat pahala karena dia nyumbang. Dan dia dapat pahala juga. Jadi pahalanya sama-sama dapat seratus seratus tak kurang dan dia juga dapat pahala bir namanya. Nolong orang tua. Ya. Jadi kita harta kita, kita yang kerja, kita yang ini dapat duit, tak kita nyumbang ke masjid. Ya Allah pahala buat bapak saya, memang saya. Duit duit kita, tapi kita bilang ya Allah ini pahala buat mak bapak saya. Sudah apa tuh mak bapak kira, ya Allah anak gue nggak lupain gue. Dikirimin sedekah jariah. Si anak dapat gak pahala? Dapat. Bahkan dua pahala yang dinyumbang seribu itu tromol masjid biar ya seribu juga buat mak gopek ya Allah buat buat bapak gopek ya emang mampunya seribu bagaimana ya seribu perak ya jangan yang logaman alhamdulillah yang logaman udah nggak ada itu rame trak trak trak sekarang entex nggak kelihatan itu cekel lah kecil seribu cekel yang kecil kalau lima puluh sekarang kita cekel Iya. Biar jatuhnya rame gitu. Ya, nggak mau lima puluh ribu cekel, biar orang nggak lihat. Ya. Nah, kita penyakit kita kalau yang lima puluh ribu kayaknya gitu, kita takut, takut tuh. Lu jangan cekel, orang nggak lihat lu nyumbang segitu. Setan cekel, biar hancur sekali. Maka ada di antara ulama habaib kiai kalau dikasih hadiah kepada dihabisi. nggak pakai amplop. Yang pakai amplop kadang-kadang nutupin kecilnya. Lima puluh ribu amplop udah. Tang diterima sama kiai, cepet, udah amplop. Pas dibuka, kan lebar tuh amplop ada tulisan yang model panjang. Template, gocak di sini. Yeah. Jadi amplop nggak perlu, cekel duitnya dua ratus ribu, tiga cekel. asyik Biar yang terigu ini, ya tipis nih, ya kan? orang apa juga, Masya Allah. Nah. Ini ngajarin namanya. <laughs> Bukan izin, ngajarin. Saya kalau haul, ini ya, maaf ya, orang pada Ustaz itu nggak pakai amplop ngasih kiai nggak langsung ngasih amplop. Emang lu mau amplopnya berdua aja gitu kita cekol-cekol bodo amat kecuali yang ceramah deh yang ceramah nggak pantas kita cekolin begitu rusak urusan lima ratus ribu dihabisin kalau yang ceramah ya yang kiai habaib yang mulia-mulia gitu gitu tapi kalau yang biasa-biasa yang seratus lima puluh dengan kita gini-gini aja ya paling amplop beli dulu amplop saya dibuang-buang ke amplop <laughs> wallahu a'lam Paslon fit Mudah-mudahan sedikit demi sedikit satu hadis, dua hadis, niatin amalin. Nyari tabarruk karena kita mesti berubah. Dari waktu ke waktu mesti kita ada kesadaran berubah. Ya. Yang ngajar, yang dengar sama punya harus punya satu pengamalan. Baca hadis, amalin, baca hadis. Besok masalah dia Pak, biar kita yakin kalau kita nerima tamu datang jadi hati kita girang girang والله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا لا إله إلا لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقه عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون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 اللهم صل